Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Sesungguhnya yang mem memakmurkan yang meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir yaitu hari kiamat adalah dengan memeriahkan memakmurkan dan mengisi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala apalagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meramaikan bukan hanya dalam bentuk memenuhi kewajiban berupa salat berjamaah bahkan ditambah dengan keutamaan yang lain memeriahkan dalam bentuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan memeriahkan dalam bentuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan memeriahkan dalam bentuk memahami dan menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW Di dalam hadisnya beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna ma bainahum illa nazalat bihim sakinah illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar rahmah wa al malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu perkumpulan orang-orang, tidak ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca di dalamnya Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, kitab Allah. Kemudian mereka saling mengajarkan, mempelajari di dalam masjid tersebut Al-Quran dan kitab Allah mengajarkan di antara mereka. Kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan turun kepada mereka. Dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerugian sedikit pun. Tak ada kerugian sedikit pun bahkan keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka menyempatkan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerugian bagi orang-orang yang mereka mendengarkan satu ayat dibacakan, satu hadis dibacakan kepada mereka. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat dalam keadaan para sahabat berkumpul sebagaimana kita berkumpul. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Ayuhibbu ahadukum ayatia ila bathan au ila al aqiq Nabi bertanya kepada para sahabat yang sedang berkumpul Siapa di antara kalian yang senang untuk datang ke tempat yang bernama Batahan atau Akid? Ya, tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Ya, tidak terlalu jauh. Untuk apa datang ke tempat tersebut? fayakhudna qataini kumawaini min ghairi ismin wala qata'ir rahim dia datang ke tempat tersebut butuh berjalan kaki saja tidak terlalu jauh dia datang ke tempat tersebut untuk mengambil dua ekor onta yang sangat gemuk dalam keadaan tanpa berbuat dosa bukan mencuri bukan merampok diambil saja. Wala qata'i rahim tanpa memutuskan silaturahmi, tanpa memaksa, tanpa menodong. Diambil dua onta gratis. Siapa yang mau? Onta harganya lebih mahal daripada sepeda motor. Kalau kita disuruh ke Makassar ambil satu sepeda motor gratis tanpa mengeluarkan biaya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ya. Sekarang Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang mau datang ke Bathan? Syaratnya datang saja ke Bathan atau akhir, Dia ambil dua ekor onta yang gemuk tanpa memutuskan silaturahmi, tanpa berbuat dosa. Gratis. Apa jawaban para sahabat? Radiyallahu ta'ala anhum. Jawaban orang-orang berakal sebagaimana pasti semua kita jawabannya sama dengan mereka kalau kita masih berakal Rasulullah atau para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab kulluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah semua kami pasti mau wahai Rasulullah. Semuanya mau, gratis, tanpa mengeluarkan biaya, tidak memerlukan perjalanan yang jauh, tidak terlalu melelahkan, hanya sedikit perjalanan. Semua kami mau ya Rasulullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan intinya. Pelajaran dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Ayatdu ahadukum ilal masjid. Kalau begitu kenapa salah seorang di antara kalian tidak ada yang mau datang ke masjid? Kalau begitu kenapa salah seorang di antara kalian tidak bersegera datang ke masjid? Ya. Fayaqra'u ayatain min kitabillahi khairul lahu min Dia baca dua ayat, dia datang ke masjid, dia buka mushaf atau dia dengarkan ya. dua ayat khairul lahu min Itu lebih baik dari ya itu lebih baik baginya daripada dia mendapatkan dua onta gratisan. Wasalasa khairun min salas. Dia baca tiga ayat itu lebih baik daripada dia dapatkan tiga onta gratisan. Wa arba khairun min arba. Dan dia membaca empat ayat itu lebih baik daripada dia dapatkan empat onta gratisan. Jemaah sekalian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya ilmu. Betapa mahalnya ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Betapa mahalnya hadis-hadis Rasulullah SAW didengarkan. Tidak ada kerugian sama sekali bagi orang yang datang ke masjid, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sejenak aktivitasnya, datang ke masjid kalau dia mengetahui keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kerugian sama sekali. memilih kebaikan untuk akhiratnya, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sedikit bagian dari dunianya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah keutamaan ilmu. Baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, mendengarkan satu hadis, menelaah satu hadis, mendengarkan pemahaman dalam hadis lebih baik daripada dia mendapatkan harta lebih baik dia daripada mendapatkan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rak'atil fajr khairum minat dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata para ulama, Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, talabul ilmi khairun minan nawafil. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu, memahami satu ilmu itu lebih baik daripada seluruh nafilah, hal-hal yang sunnah. Lebih baik daripada hal-hal yang sunnah, sholat sunnah dan semisalnya. Lalu bagaimana keutamaan mengambil, memahami ya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui ini muncullah perasaan dalam hati. Kalau begitu tidak ada ruginya sama sekali setengah jam, satu jam, dua jam menyisihkan waktu untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para sahabat berbondong-bondong, para sahabat berbondong-bondong, kemanapun Rasulullah SAW berada, mereka kejar, mereka bertanya tentang ilmu, mereka bertanya tentang hadis, mereka bertanya tentang Al-Quran, mereka bertanya tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka tahu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan termudah untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dia tempuh jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surga. Ya. Tidak ada apa-apanya dunia dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah pernah suatu hari dia mau melihat keadaan sahabat lainnya. Beliau keluar masjid. Di saat Rasulullah berada di dalam masjid. Ada seorang keluar keluar dari masjid maka Abu Hurairah pun menegurnya, wahai fulan, kenapa engkau tidak masuk ke masjid? Di masjid Rasulullah SAW sedang membagikan warisan-warisannya. Di dalam masjid Rasulullah SAW membagikan kepada para sahabatnya warisannya. Kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid ikut mengambil bagian dari warisan Nabi SAW? Maka orang tersebut segera. Masa sih ada warisan? Kalau begitu akhirnya beliau segera masuk ke dalam masjid. Tidak lama beliau keluar. Katanya, mana warisannya? Nabi tidak memberikan warisan. Nabi hanya memberikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabatnya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu, itulah warisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ilmu ya. ilmu agama Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, Al-ulama warasatul anbiya. Ulama orang-orang yang berilmu, itulah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhama. Kenapa? Karena para nabi tidak pernah mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warasul ilm. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang sangat besar luar biasa. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Oleh sebab itu para sahabat radhiyallahu taala anhum selalu mengejar Rasulullah SAW bertanya tentang suatu permasalahan, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Di antara ilmu atau perkara yang mereka kejar ya, adalah apa yang kita akan sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, banyak para sahabat bertanya tentang Nabi, tentang masalah ini, tentang masalah ini. Tapi pada pertemuan kali ini ada satu poin yang merupakan ya, perkara yang luar biasa kita butuhkan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, pertanyaan yang luar biasa. Nabi sendiri akui pertanyaannya ini luar biasa hebatnya. Yang kalau sudah disebutkan hadisnya, kita semua pasti akan mengatakan kita semua butuh terhadap jawaban pertanyaan tersebut. Seorang sahabat bernama Mu'al ibn Jabal radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dengarkan pertanyaannya. Jika pertanyaan ini penting, perhatikan jawabannya. Rasulullah SAW atau sahabat Mu'ad bin Jabal ini bertanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, akhbirni berikan kabar kepadaku, beritakan kepadaku. Bi amalin dengan amalan apa? Dengan amalan apa saja? Yudkhilunil jannah yang bisa memasukkanku ke dalam sorga. Wa yubaiduni anin nar dan bisa menjauhkanku dari neraka. Kira-kira pertanyaan ini dibutuhkan atau tidak? semua dari kita kalau masih mengaku muslim pasti tujuannya sorga semua dari kita kalau masih mengaku mukmin pasti ingin terlepas dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan kedua hal ini pasti terpisahkan seorang yang dimasukkan sorga maka dia akan terjauh dari neraka dan seorang yang dijauhkan dalam neraka dari neraka maka dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Sahabat ini bertanya, kalau perkara ini penting bagi kita, perhatikan jawabannya. Dia tanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku di ke dalam sorga. Amalan dalam Islam luar biasa banyaknya dalam satu kali pertanyaan, dia mau langsung jawaban singkat. Yang dengan jawaban tersebut, dia bisa menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuba'iduni 'anil nar. Menjauhkanku dari neraka. Sebelum Rasulullah SAW menjawab, beliau mengatakan, Laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya dengan suatu pertanyaan yang sangat besar luar biasa. Pertanyaan hebat. Bukan pertanyaan ringan. Bukan pertanyaan sepele. Tapi. Laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa hebatnya, agungnya. Rasulullah sendiri yang mengatakan tapi lihat sambungannya. Kata Nabi, "Wa innahu layasir." Padahal dia sungguh sangat mudah. Jalan ke sorga, Nabi katakan, "Wa innahu layasir." Mudah jalan ke sorga. Wah, ini kontradiksi ini. Jalan ke sorga kita harus sholat, kita harus ini meninggalkan homer, meninggalkan judi, meninggalkan ini. Ya, banyak perkara harus kita lakukan. Ya. Harus ya terus menerus mujahadah, bersabar terus menerus. Nabi katakan, wa innahu layasir. Sungguh sangat mudah. Pasti benar ucapan Rasulullah SAW. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. <clears throat> Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi SAW salah dalam menyampaikannya. Nabi SAW diturunkan di permukaan bumi, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan jalan-jalan menuju surga. Maka Rasulullah tunjukkan dan beliau mengatakan, wa innahu hulayasir. Sungguh, dia adalah suatu perkara yang sangat mudah Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah duluan. Jangan mundur duluan. Wah, susah. Mau dapat surga itu susah. Ya. Lebih baik sekalian saya berbuat maksiat. Ya. Susah luar biasa. Tidak mungkin juga masuk surga. Setengah mati. Nabi katakan apa? Nabi beri kita targhib. Wa innahu layasir. Surga itu mudah sekali Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya bapak-bapak sekalian. Ya. Ingat yang mengatakan jalan ke sorga mudah bukan saya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muad bin Jabal disepakati kesahihannya benar dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW yang mengatakan wa innahu layasir ya. sungguh jalannya sangatlah mudah ya. kemudian Nabi mengatakan liman yassarallahu ada sambungannya sesungguhnya dia sangatlah mudah bagi orang-orang yang dipermudah berarti ada juga sulitnya bagi orang-orang yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menyulitkan dirinya. Ya. Ya. Jalan sorga mudah. Salat jalan menuju sorga. Tapi dia sulit bagi sebagian orang. Bagi orang-orang yang mempersulit dirinya. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tentang solat. Disebutkan apa? Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu la berat sekali rasanya. Berat sekali mengerjakan sholat itu. Tahu orang-orang munafik yang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang-orang munafik itu berada di lapisan terbawah neraka. Siksanya paling luar biasa. Orang-orang munafik sholat, tapi sholatnya tidaklah mereka sholat illa wahum kusala kecuali mereka malas berat sekali sholat berat sekali sholat ya. mereka yang memberatkan diri orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya berat bagi mereka untuk sholat padahal sholat mudah Allah katakan wa innaha lakabiratun illa dan sungguh sholat tersebut adalah perkara yang sungguh sangat berat illa 'alal khashiin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk terbiasa dengan salatnya ya. Seakan-akan salat itu adalah qurratul ain baginya, penyejuk pandangannya. Hatinya tenang dengan salat, hatinya tenang dengan ibadah. Ya, yang tidak senang ibadah kalau dengan ibadahnya dia tenang? Ya. Siapa yang tidak tenang? Ya. Siapa yang tidak ringan ibadahnya? menuntut ilmunya ketika dengan menuntut ilmu dia tenang ya. sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. membiasakan diri ya. membiasakan diri membiasakan untuk khusyuk dalam sholat tenang dalam ibadah menuntut ilmu ya. sehingga terbiasa dengannya ringan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan padanya untuk menuju ke surganya. Rasulullah SAW memberikan pendahuluan. Kata Nabi, engkau wahai Mu'ad, soalmu ini, ya, pertanyaanmu ini sungguh sangat besar sekali, luar biasa. Tapi dia adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Baru Rasulullah SAW memberikan jawabannya. <clears throat> Dengarkan jawabannya, yang mau masuk sorga terjauh dari neraka? Nabi SAW sebutkan lima jawaban. Dengan lima jawaban ini dijamin kita akan meninju sorganya. Dijamin akan terbebas dan terjauh dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lima perkara. Nabi SAW bersabda, Ta'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Satu. Wa tuqimus shalah. Kalian menegakkan salat. Yang pertama ta'budullah, kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersyirikatkan ya, dengannya sesuatu pun. Yang kedua kalian menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Kalian mengeluarkan zakat. Wa tasumar Ramadan. Engkau ya berpuasa pada bulan Ramadan wa tahujjal bait dan engkau melaksanakan haji. Ternyata syaratnya rukun Islam yang lima. Yang kata Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun. Dibangun di atas lima pondasi. Di atas lima perkara yang sangat kuat. Syahadatu alla ilaha illallah. وأن محمد رسول الله شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت rukun Islam yang lima. Ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi ta'budullah Kalian beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekali-kali mempersyarikatkan dengannya sesuatu pun. Dua hal ini selalu bergandengan dalam ayat-ayat yang sangat banyak wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a sembahlah Allah Subhanahu wa taala jangan persyarikatkan dengannya sesuatu apapun iya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah jamaah sekalian? Ibadah itu bukan berdiri, ruku, sujud, naik, turun, naik, turun. Ya. Ibadah itu kata Imamul Qurtubi rahimahullah taala al-ibadah huwa tadallul wal khudu' al-ibadah hiya tadallul wal khudu' Ibadah adalah ketundukan dan perendahan hati. Ketundukan dan merendahnya hati kepada yang diibadahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sholat, hatinya mikir ke sana kemari, mikir ke dunia, mikir ke perkara-perkara ya, yang lainnya yang berkaitan dengan urusan dunia, maka dia artinya tunduknya kepada dunia. Tunduknya kepada dunia. Karena ibadah adalah ketundukan dan perendahan hati. Ketika seorang sholat, bagaimana dalam sholatnya dia merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ketundukan dan perendahan hati. Dan ketundukan dan perendahan dalam arti ketundukan dan perendahan yang sebenarnya adalah ketundukan dan perendahan yang mengharuskan mengikuti seluruh perintah siapa yang kepadanya ia tunduk dan merendah yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk merendah. Inilah pokok utama ajaran Islam. Inilah jalan yang paling pertama jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perkara ibadah adalah perkara yang merupakan perkara awal dalam segala sesuatu. Awal diciptakannya manusia tujuannya ibadah. Awal diutusnya rasul tujuannya ibadah awal diturunkannya kitab tujuannya ibadah. Kalau mau dirinci semua ada ayatnya. Ya. Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tujuan diciptakan manusia. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tunduk dan merendah hanya kepadanya Kemudian Allah untuk menyempurnakan agar manusia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para rasul <clears throat> untuk mengajarkan kepada umat agar umat kembali ke jalannya yaitu jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap rasul. Nabi Nuhnya, Nabi Lutnya, Nabi Hudnya, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan seorang rasul diutus untuk apa? Ani'budullah agar mereka manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta orang yang menginginkan surga. Saya ingin sorga. Saya tidak mau sama sekali masuk neraka. Saya mau terjauh dari neraka. Tapi menyepelekan perkara ibadah. Ya biarlah dijamak sekalian. Ya, Sekali-kali. Ya. Nggak usah keluar kantor. Nanti dijamak. Sudah mau maghrib baru sholat zuhur dan asar. Ya. Mendahulukan dunianya. Ya, ya dia dapatkan dunia Siapa yang menginginkan dunia dia akan mendapatkannya, siapa yang menginginkan akhirat dia akan mendapatkannya, manusia yang memilihnya. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Bapak Imam tadi di dalam salat Maghrib. Ya. Man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Siapa yang ingin imbalan di dunia kami akan berikan. Siapa yang menginginkan imbalan di akhirat kami akan berikan kembali kepada kita masing-masing. Ya. Wasana syakirin. Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, di sini dilihat, di sini melihat, dilihat bukti seorang mau masuk surga benar-benar mau masuk surga menempuh jalannya atau tidak. Kalau masalah pengakuan bapak-bapak sekalian, masalah pengakuan orang Yahudi, orang Nasara, lebih hebat lagi pengakuannya. Ya. Lebih hebat. Ya. Mereka mengatakan apa? Wa qalu illa man kana hudan aw nasara. Kalau kita masih mending, kita, wah oh, saya aja mas, saya mau masuk surga. Tidak menafikan yang lain. Orang Yahudi lebih hebat pengakuannya. Mereka mengatakan, mereka mengatakan, la yadukhulul jannah. Wa qalu la yadukhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga illa man kana hudan au nasara. Kecuali hanya orang Yahudi saja, orang Nasara saja. Orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kita orang Yahudi. Orang Nasoro mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kita orang-orang Nasoro. Ya. Kenyataannya apa? Allah nyatakan til keamaniyuhum Itu hanya angan-angan saja, perkataan-perkataan saja. Ya. Sama tidak kita kalau kita mau, oh, saya masuk surga, masuk surga sambil hmm, ya. Sambil terus-menerus berada di maksiat dalam maksiat minum-minum khamr berjudi tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. yang penting kan salat ya. atau yang penting ini yang penting ini ya. persis dengan orang-orang Yahudi tilka amanihum bagaimana membuktikan kita benar-benar kita ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin masuk surga ya. Allah mengatakan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasara, "Kul hatu burhanakum." Datangkan datangkan dalilnya, datangkan penjelasannya, datangkan burhannya, datangkan buktinya. Coba apa buktinya kalian masuk surga? Ya. Mundur orang Yahudi dan Nasara. Tidak ada bukti. Ya. Mereka mau masuk surga, ibadahnya tidak kepada Allah semata. Orang Nasara juga demikian Coba kita perhadapkan ke kita. Ada tidak burhan, bukti? Kita mau masuk surga. Tapi buktinya bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana ibadah kita? Kalaupun sudah sholat, bagaimana posisi kita ketika sholat? Di mana hati kita? Sampai-sampai seorang sahabat berkata, akan datang suatu zaman yang masjid-masjid itu dipenuhi ya. padahal laisa fihim iman di antara mereka tidak ada keimanannya luar biasa akan datang nanti di akhir zaman masjid-masjid penuh tapi ternyata imannya kosong ya jasadnya orangnya ada di dalam masjid tapi hatinya ya, ada yang mengarah ke dunia, ada yang mengarah kepada wanita, ada yang mengarah kepada perkara yang sia-sia. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan ya. bukan hanya sekedar ucapan. Bukti. Yang pertama buktikan bagaimana ibadah kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan ta'budullah. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi ibadah kita saat ini? Ya. Ibadah itu segala sesuatu bisa bernilai ibadah. Kita dulu di sini bisa bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa kita saat ini posisi kita mendengarkan ceramah, mendengarkan ya ayat-ayat, mendengarkan hadis-hadis, apakah posisi kita ini dalam keadaan tunduk kepada Allah? Ya. Karena ingin kembali kepada Allah atau hanya ikut-ikutan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'budullah. Perbaiki ketundukan dan perendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan, persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kalau tadi perintah apa yang paling besar? Jawabannya ibadah. Sekarang dosa apa yang paling besar? Nabi SAW menjawab, "Anta ja'ala lillahi nidda." Wahuwa khalaquk. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Padahal dia adalah pencipta engkau. Dia adalah pencipta engkau. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita jadikan tandingan bagi Allah. Dalam sholat kita ada yang lainnya, dalam ibadah kita ada yang lainnya, dalam perkaya, dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya, ada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu ada keinginan lainnya. Jangan dianggap ibadah hanya sholat. Dalam menuntut ilmu kadang ingin dilihat. Ya. Dalam belajar di pesantren-pesantren supaya saya dibilang alim, supaya saya dibilang rajin, bukan untuk Allah. Ya. Untuk Allah tapi untuk yang lain juga. Jadi cakupan penghambaan itu luas. Makanya tidak heran Nabi SAW mengatakan Ta'isa Abdul dinar, ta'isa Abdul dirham. Selaka betul hamba-hamba dirham, hamba-hamba dinar. Ya, kalau dipikir mana ada hamba dinar, hamba dirham. Ya, masa kita beribadah kepada mata uang? Ya, tidak. Yang diinginkan adalah ketundukan hati, condongnya hati, merendahnya hati. Ketika sholat keinginannya ya, lain. Ketika melakukan amalan ini nuntut ilmu, mengajarkan ilmu, keinginannya mau mendapatkan dinar atau dirham. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, jam berapa? Yang kedua wa tuqimus shalah menegakkan sholat menegakkan sholat di dalam lafat-lafat Al-Quran ya, ini sedikit pembahasan tentang bahasa dan, dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam memerintahkan sholat tidak pernah memakai watak malu sholat kalian mengerjakan sholat Semuanya dengan lafaz wa Kalian menegakkan salat. Dan makna menegakkan itu lebih luas. Menegakkan rukun-rukunnya. Menegakkan syarat-syaratnya. Menegakkan kehusuannya. Menegakkan tumakninahnya. Wa tuqimus Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya salat adalah kewajiban seorang muslim. Bahkan meninggalkan salat bahkan meninggalkan salat bermakna dia telah mencoba melepaskan ikatan keislamannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar perjanjian ikatan kami antara kami dengan mereka adalah salat salat maksudnya salat lima waktu yang telah kita maklumi dan kita ketahui bersama faman tarakaha siapa yang meninggalkannya faqad kafar dia telah kafir dia telah kafir melepaskan ikatan keislaman. Maka kewajiban setiap muslim bukti burhan seseorang yang dia menyatakan dirinya ingin masuk surga, ingin menempuh jalan surga, tidak boleh lepas. Ta'budu wa an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua wa tu wa salat Menegakkan salat menegakkan yang pertama dalam arti melaksanakan. Ini melaksanakannya saja masih bolong-bolong. Gimana mengaku mau masuk surga? Bisa dikodok. Ya. Bisa dikodok nanti sekalian pulang maghrib sekaligus subuh, duhur, asar, ya, maghrib, isya. Karena malasnya dan terkaitnya, ya, terkaitnya hatinya dengan dunia ini bukan perkara yang sedikit. Banyak orang-orang meninggalkan seperti ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga waktunya. Rasulullah SAW ditanya, "Ayo salati afdal?" Ya. Salat yang bagaimana yang paling afdal? <clears throat> Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "As-salatu ala waktiha." Sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Ketika telah dikumandangkan azan, bersegera menuju masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan dalam arti menjaga syarat-syaratnya menjaga syarat-syaratnya seperti berwudu la salata liman la wudu'ala tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu tidak ada salat bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya dan para ulama telah bersepakat bahwasanya wudu suci atau kesucian merupakan syarat diterimanya salat La yakbalullahu salata ahadikum idza tahatta ya yatawadda kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian hingga jika dia berhadat hingga dia berwudu. Kemudian menegakkan dalam arti melaksanakan rukun-rukunnya, bertakbir takbiratul ihram, ya, membaca Al-Fatihah dan seterusnya dari rukun-rukun salat. Ya. Kemudian menegakkan dalam arti menjaga kekhusyuannya. Ya. Karena syarat atau ciri-ciri orang beriman adalah alladzina hum ala salatihim khusyu'un ya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yuhafizun orang-orang yang menjaga sholatnya. Menegakkan dalam arti memperbaiki niat, terus memperbarui menjaga niat ketika sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara jalan selanjutnya Baik adalah mengeluarkan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan dan melakukan ibadah haji dan ini dimaklumi adalah bagi yang mampu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki cita-cita dan keinginan tinggi untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan dengan amalan perbuatan kita. Tidak menunda-nundanya, tidak mengundur-undurnya. Dengan lima perkara yang telah kita sebutkan secara ringkas ini, maka Rasulullah SAW menjamin bahwasanya ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kaum muslimin jamaah sekalian yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang melampaui batas atau kata-kata yang kurang berkenan maka itu datangnya dari syaitan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dari diri kami sendiri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun kepadanya dan juga minta ampun kepada jamaah sekalian dan adapun kebenaran itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita seluruhnya Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.